Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Metro TV di seluruh penjuru tanah air. Sebetulnya apa yang diungkapkan oleh beliau adalah benar-benar akan menjadi solusi bagi negeri kita. Karena negeri kita ini bisnisnya sebetulnya bukan bisnis profesional, tidak. Kalau profesional pasti bagus. Tetapi ambruk begini karena tidak profesional. Jadi yang profesional itulah yang seperti diungkapkan tadi selalu menggunakan base-nya adalah moral. Karena nilai keuntungan tidak dilihat dari jumlah uang. Saya jadi panas ini mau menambahkan sedikit lagi, boleh tidak? <laughs> saya sampai nyontek tadi itu dari dalil yang mau saya keluarkan keluar semua di sana. Wah, dasar marketer gitu. <laughs> jadi bagi kami itu Pak yang namanya bisnis itu benar-benar uang itu nomor sekian Pak yang pertama yang namanya dalam bisnis-bisnis kami itu yang pertama yang namanya untung itu adalah kalau bisnis ini menjadi amal karena kami pasti mati dan yang dibawa ke akhirat itu bukan uangnya tapi nilai amalnya oleh karena itu niat harus benar cara harus benar kalau niat salah cara salah tidak jadi amal walaupun jadi uang untuk apa Uang tidak bisa kita bawa. Boleh teruskan Mas ini? Ya, sebentar. Boleh, silakan. Ah, ini minta izin dulu kepada moderator. Sebab nanti jangan-jangan ada catatan yang lain ini keburu keluar lagi di sana ya. <laughs> Yang kedua yang namanya untung bagi kami dan ini terbukti untung Pak. Yang kedua yang namanya untung itu kalau dengan bisnis nama kita semakin baik. Nabi Muhammad itu benar-benar orang yang sangat kredibel kok. Al-Amin. Al Seorang yang sangat-sangat terpercaya. Orang tidak ragu saja kepada perkataannya. Makanya bagi kami bisnis itu uang itu kecil. Tapi nama baik itulah yang sangat penting. Yang ketiga, dengan bisnis dan ikhtiar. Yang namanya untung itu adalah ketika dengan bisnis kita nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah wawasan. Karena tanpa pertambahan ilmu, pengalaman, wawasan, keuntungan yang didapat besok jadi bumerang. Segalanya berubah dalam hidup ini. Bagaimana mungkin menyikapi yang berubah tanpa kemampuan yang berubah? Saat ini untung, besok lusa bisa jadi keuntungan jadi sumber kerugian. Makanya keuntungan uang yang tidak mengupgrade diri kita itu sebetulnya tidak untung. Yang keempat, keuntungan adalah ketika dengan bisnis nambah silaturahmi, nambah saudara. Karena yang mahal itu adalah persaudaraan. Buat apa uang punya musuh nambah? Sekali digarong habis itu. Sekali dibui habis itu. Walaupun segala punya tetap saja menubuian jadi benar-benar dalam bisnis kita tuh bagaimana dengan bisnis makin banyak saudara. Nggak apa-apa uang nggak begitu untung tapi saudara nambah. Kalau orang sudah sayang ke kita, dia adalah menjadi tim marketing kita. Betul kan? Hmm sebenarnya <laughs> betul beliau adalah sudah jadi tim marketing saya percaya Pak Hermawan sayang sama saya sayang tidak saya katanya kemana-mana kalau ceramah sekarang nyebut. saya sekarang kalau ceramah di mana-mana selalu cerita mengenai Darut Tauhid oh kan dan Mak Plus sudah berjanji untuk menerbitkan sebuah buku tahun depan Abdullah Gimnastiar, a spiritual marketer, an Indonesian inspiration to the world. Ya. <laughs> Makanya yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana bisa nambah saudara terus-menerus. Dan yang kelima, yang disebut keuntungan bagi bisnis yang bernuansa religi adalah bagaimana dengan bisnis makin banyak orang yang mendapatkan keuntungan. Karena setiap orang beruntung, karena kehadiran bisnis kita dia akan benar-benar menjadi bagian dari kebahagiaan kita pula barulah sesudah itu bonusnya uang yang berbentuk kertas dan ya biasa-biasa aja lah itu ya nah, begitu menarik lah ya yang menarik yang lima tadi begitu yang namanya mencuri adalah perbuatan tercela tak tercela namun demikian ada orang mencuri berbagai alasan Sehingga grade dosanya juga berbeda-beda Keluarga yang sangat sederhana Dia ingin anak-anaknya pandai Dia tidak sanggup bayar listrik Dia harus sedikit-sedikit supaya bisa baca anaknya Karena kalau hanya kuatnya kelemah Kemudian tidak bisa menjadi rabun ini malah tidak bisa belajar banyak itu dosa juga cuma kita harus berbuat sesuatu untuk tetap memajukan keluarga dia yang bahaya adalah yang mencuri karena dia punya jabatan misalkan maaf ini ya misal ini jaksa hakim tentara polisi karena takut yang memeriksanya kepada jabatan itu nah ini dosanya sudah beda kelasnya yang paling jahat adalah perusahaan yang mencuri karena curiannya besar sekali itu jadi kalau dia kaya dengan mencuri seperti itu dia korbankan karena nanti subsidinya kan kemakan oleh dia maka ya siap-siap saja menanggung bala bencana itu dunia akhirat dan tidak sehat perusahaan yang berjaya dengan pencurian tidak profesional Mudah-mudahan kita benar-benar bisa adil yang mana yang betul-betul harus kita bantu dengan pencuriannya kita perbaiki tetapi yang mana yang dengan pencuriannya harus dipenjara seumur hidup begitulah hadirin sekalian ya bagaimana senang PLN dengan Orian ini <laughs> Alhamdulillah